juga yang lebih berharga daripada itu adalah kenikmatan yang berupa al-iman wal Islam was sunnah sehingga dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut pada kesempatan sore hari ini bi taala kita bisa kembali menyelenggarakan kajian ke rumah kan mohon maaf karena satu dan lain hal Ustadz Ami berhalangan maka kami pun diminta untuk menggantikannya dan pada kesempatan sore hari ini kita masih akan membahas masalah yang dahulu belum selesai yaitu masalah makarimul akhlak ataupun al akhlakul karimah akhlak yang mulia yang pada waktu yang telah lewat kita telah bahas bagian awal dari pembahasan ini yaitu bagaimana kita berakhlakul karimah kepada Allah Khalik yaitu Allah Azza wa Jal dengan beberapa bagiannya maka pada kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan bagian yang kedua yaitu al-akhlaqul karimah fi muamalatil khalqi yaitu berakhlak yang mulia ketika bermuamalah berinteraksi berhubungan dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala secara umum bermuamalah kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala mencakup di dalamnya kepada manusia baik yang seagama ataupun yang beda agama. Kemudian juga kepada lingkungan kepada hewan dan juga kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Akan tetapi dalam kesempatan ini kita akan lebih fokus pembahasannya kepada berakhlakul karimah kepada sesama manusia wabil khusus adalah kepada sesama kaum muslimin. Di antara para ulama terdahulu ada seorang tabi'i yang agung yang mendefinisikan apa itu husnul khuluk ma'al makhluk ataupun al-akhlaqul karimah fi muamalatil khalqi Beliau termasuk di antara deretan ulama'nya para tabi'i. Beliau adalah Hasanul Basri rahimahullahu taala. Beliau mendefinisikan yang disebut dengan husnul khuluq fi muamalatil khalqi adalah kaful adha wa bazlun nada wa talaqatul wajh berakhlak mulia kepada sesama manusia adalah dengan cara kaful adha menjaga agar diri kita tidak sampai menyakiti orang lain. Wa badlun nada dan kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Memiliki sifat pemurah ataupun dermawan. Dan yang ketiga adalah watala wajh yaitu menampakkan wajah yang ceria, wajah yang berseri. Mari kita lanjutkan ataupun kita bahas agak lebih dalam makna dari masing-masing definisi yang telah disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Yang pertama adalah kaful ada. Di mana seseorang apalagi sebagaimana kita sebagai seorang muslim maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga diri agar tidak sampai menyakiti orang lain. Tidak sampai menjadikan sebab Orang lain mendapatkan Kesengsaraan, kecelakaan Ataupun berbagai macam musibah Dari diri kita Baik yang berkaitan dengan masalah Harta ataupun yang berkaitan dengan masalah jiwa atau darah ataupun baik yang berkaitan dengan masalah kehormatan. Maka terkait dengan tiga hal ini yang ini merupakan tiga di antara lima maksud ataupun tujuan Allah Subhanahu wa taala memerintah dengan perintah-perintahnya dan melarang dengan larangan-larangannya kepada para hambanya. Inilah yang disampaikan oleh para ahli usul, yaitu ahli usul fikih, bahwa sesungguhnya setiap perintah dan larangan yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan untuk hambanya dalam rangka menjaga lima perkara yang darurat ataupun yang sering disebut dengan al-khamsu ad-daruriyatu. Lima perkara yang darurat. Di mana lima perkara yang darurat? Yang pertama adalah syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam rangka untuk menjaga ad-din yaitu menjaga agama. Kemudian yang kedua dalam rangka menjaga jiwa. Yang ketiga dalam rangka menjaga harta. Yang keempat dalam rangka menjaga kehormatan dan yang kelima adalah dalam rangka untuk menjaga akal. Maka seluruh syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk para hambanya adalah dalam rangka untuk menjaga al-khamsu ad-daruriyatu, lima perkara yang sangat mendesak untuk dijaga. Nah, definisi yang disampaikan oleh Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala ini adalah tiga dari lima yang disebut oleh para usuliyun oleh para ahli usul fikih yaitu kita berusaha untuk tidak sampai menyakiti saudara kita ataupun sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala dalam masalah hartanya tidak boleh seorang mengambil harta milik orang lain dengan cara apapun kecuali dengan cara-cara yang memang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dengan cara pemberian, cara jual beli, hibah, hadiah ataupun yang penting adalah dengan cara-cara yang halal Maka seseorang Yang telah mengaku dirinya sebagai seorang yang beriman Dia akan menjaga semaksimal mungkin Agar perbuatan-perbuatan dirinya Yang berkaitan dengan al-amwal Berkaitan dengan harta milik orang lain itu dilihat dengan seksama, diperhatikan dengan seksama apakah akan menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Mungkin orang lain tidak mengetahuinya, akan tapi kita tahu bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha alim senantiasa melihat apa yang dilakukan oleh para hambanya. Apalagi zaman seperti sekarang ini ketika berbagai macam sarana kehidupan itu telah dibuat sedemikian rupa sehingga seandainya seseorang itu akan melakukan kejahatan itu akan sangat susah untuk dilacak oleh orang lain. Namun demikian rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya akan membawa dirinya untuk tidak sampai berbuat zalim, merugikan orang lain khususnya adalah dalam masalah hartanya. Seandainya setiap kaum muslimin sadar akan hal ini saya kita tidak akan dapatkan orang-orang yang secara uh, fakta mengaku dirinya sebagai seorang muslim akan tapi ternyata tercatat di dalam deretan orang-orang yang melakukan kejahatan dalam masalah harta. Ya, kita lihat di media massa bahwa ternyata sekian banyak orang yang dicatat telah berbuat kejahatan dalam masalah harta kebanyakannya adalah kaum muslimin. Bahkan juga kalau kita lihat yang lebih parah lagi ketika kejahatan itu ditujukan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Ya, seperti ketika ada pembagian misalnya raskin. Tapi kenyataannya banyak yang kemudian tidak sampai kepada sasaran Berhenti di tengah jalan Ya karena kezaliman yang dilakukan oleh Sebagian manusia Dan juga perkara-perkara yang lain Ala kulli hal Sepantasnya kita sebagai seorang muslim Berusaha semaksimal mungkin Untuk tidak sampai Merugikan Orang lain Dalam masalah al-amwal Dalam masalah harta Kenapa? Karena kalau demikian ya, Serajin apapun kita melakukan sholat Puasa ataupun haji Namun kita berarti belum bisa Berbuat Yang baik berakhlakul karimah Kepada sesama makhluk Atau juga Berkaitan dengan masalah jiwa Yang ini jelas lebih berharga Dari harta benda lebih-lebih lagi ketika jiwa itu adalah jiwa seorang muslim yang mana Rasulullah SAW telah bersabda la zala la zawalud dunya wa ma fiha ahwanu ila min zawali al-mu'min ataupun min qatlil mukmin. Sesungguhnya hilangnya kekayaan dunia seluruhnya itu bagi Allah Subhanahu wa taala masih lebih ringan ketimbang hilangnya ataupun terbunuhnya jiwa seorang mukmin tentunya dalam tanda petik dengan cara-cara yang tidak hak menghilangkan jiwa seorang mukmin yang bukan karena hakul Islam akan tapi karena kezaliman yang dilakukan oleh manusia dan dewasa ini dalam perkembangannya perkembangan eh, dakwah kaum muslimin kita melihat sebagian dari kaum muslimin ataupun sebagian dari kelompok-kelompok kaum muslimin bukan Syiah ya. Kalau Syiah memang mereka bukan bagian dari kaum muslimin. Kalau mereka berbuat biadab itu sudah wajar. Ya, karena memang agama Syiah adalah agama anarkis. Agama Syiah adalah agama yang penuh dengan uh, pembunuhan, yaitu membunuh ahlu sunnah wal jamaah. Namun yang kita bicarakan adalah pembunuhan, pembunuhan ataupun penodaan terhadap jiwa seorang muslim yang dilakukan oleh orang-orang yang notabene mengaku dirinya sebagai bagian dari ahlus sunnah wal jamaah dengan berbagai macam alasan namun kalau alasan tersebut alasan yang tidak syar'i maka tetap tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianggap sebagai seorang yang berbuat zalim kepada manusia yang lain yaitu kepada jiwanya. Satu hal yang sangat memprihatinkan memang kita lihat sebagian akhlak kaum, kaum muslimin terkait dengan masalah darah ataupun jiwa orang lain, jiwa kaum sesama kaum muslimin ini sering kita lihat. Seperti yang dilakukan oleh sebagian kelompok kaum muslimin yang mengatasnamakan dirinya sebagai kelompok dakwah yang dalam rangka ingin menegakkan daulah dalam rangka ingin menegakkan khalifah Islam mereka tak segan-segan kemudian membunuh saudara-saudaranya sendiri dengan klaim yang salah mereka telah mengklaim bahasanya saudaranya telah keluar dari Islam hanya dengan kriteria yang dimiliki oleh mereka bukan dengan kriteria yang syar'i yang telah disampaikan oleh para ulama menyimpulkan dari nas-nas yang ada di dalam Al-Qur'an was sunnah akan tapi semata-mata ditetapkan oleh e, mereka sendiri ini orangnya telah kafir maka kemudian tidak segan-segan untuk membunuh kalau kemudian ada orang lain yang belum dianggap kafir akan tapi terbunuh ya dianggap sebagai bentuk halangan kecelakaan waliyatubillah Berapa banyak contoh yang bisa kita lihat ya. Di tengah-tengah kita Di negeri kita sendiri kaum muslimin Yang mana banyak sekali Darah kaum muslimin tertumpah Karena perbuatan kaum muslimin sendiri Yang menganggap saudaranya telah keluar dari Islam Nah orang-orang yang berbuat demikian Meskipun mengatasnamakan agama kalau kenyataannya bukanlah karena agama maka dia termasuk dalam golongan orang-orang yang memiliki akhlak yang buruk ya belum berakhlak yang mulia ya sebagaimana sabda Rasul tadi hilangnya satu nyawa seorang mukmin itu jauh lebih berharga ketimbang hilangnya kekayaan seluruh dunia ini maka dengan ini pula kita berhati-hati. Jangan sampai perbuatan kita atau ucapan-ucapan kita menjadikan sebab darah kehormatan orang lain itu menjadi tertumpah. Dan juga hal yang sangat penting untuk kita perhatikan adalah kata Al Hasanul Basri tadi yang ketiga kita berusaha untuk tidak sampai merugikan orang lain, menyakiti saudara kita dalam masalah kehormatan mereka. Sekarang zaman yang boleh dibilang mengkritisi berita yang datang kepada dirinya itu menjadi satu hal yang sangat langka. bertabayun bertasabut dengan berita yang sampai kepada dirinya itu jarang dilakukan ya, jarang dilakukan hatta kita-kita yang mengaku telah berintima kepada dakwah ahlus sunnah wal jamaah apalagi kalau kita lihat uh, di jejaring sosial Allahu Akbar ataupun minimalnya seperti di WA, eh, Twitter ataupun di BB eh, dan yang semacamnya, maka sekarang ini zamannya adalah zaman copas ya. Ngopi dari sebelah, kirim ke sebelah. Terkadang kita tidak kemudian mencermati terlebih dahulu. Yang pertama, apakah beritanya berita yang benar? Yang kedua, ini sumbernya dari mana ada sumbernya ataupun tidak. Ya. Dengan mudah kita mungkin tidak merasa bersalah ya. Mungkin tidak merasa bersalah. Akan tapi satu hal yang telah diingat oleh para asatid seperti oleh Dr. Arvin Badri, Hafizahullah taala dan yang lainnya kita hendaknya mencoba untuk teliti dalam uh, memberikan berita-berita yang semacam itu jangan sampai menjadikan sebab kehormatan saudara kita ternodai kehormatan saudara kita ternodai. Ya, kalau yang memang ada di eh, apa misalnya seperti di televisi dan yang lain itu agak wajar. Kenapa kita katakan agak wajar? Karena memang mereka adalah kebanyakannya orang-orang fasik. Ya, mereka adalah kebanyakannya orang-orang fasik itu di televisi televisi, televisi umum. Ya wajar kalau mereka menyampaikan berita kurang akurat dan semacamnya. Ya, satu contoh adalah pemberitaan terhadap stay yang ada di Surabaya yang kemudian e, menjadi sasaran massa. Pemberitaan televisi Indonesia menyatakan bahwa stay itu merupakan markasnya ISIS dan mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat tanpa ya tasabut dan tabayun kepada stay sendiri. Nah, setelah kemudian hendak dituntut baru mereka memfasilitasi untuk menerima penjelasan. Ini kan satu hal yang kebalik. Yang seharusnya sebelum menyampaikan berita tabayyun dahulu. Baru kemudian diberitakan. Kenapa? Karena ini adalah yang benarkan bukan hanya satu dua orang. Sangat banyak. Yang ini tidak dirasa telah mencoreng, ya, telah menodai kehormatan sesama manusia bahkan kalau dia pemberitanya adalah seorang muslim telah menodai seorang muslim juga demikian yang dilakukan Afan oleh sebagian asatidah gitu ya, dilakukan oleh sebagian asatidah. Hanya dengan menukil berita-berita yang boleh jadi berita ini disampaikan oleh murid-muridnya. Dalam rangka si murid ingin mencari muka juga di hadapan sang asatidah ya, para guru-gurunya menyampaikan berita-berita yang belum tentu benar tentang ustadz-ustadz yang lain yang tidak dia celah bahasanya si Ustadz ini adalah si Ustadz Fulan tuh begini, begitu, begini, begitu. Sehingga kemudian dia sampaikan di pengajiannya. Bahasanya si, Fulan, si Ustadz Fulan itu adalah ternyata demikian. Dia adalah seorang yang menyimpang. Dia seorang tadi, dia seorang uh, eh, mayit dan seterusnya. Padahal dia sendiri belum pernah mendengar apa yang disampaikan oleh sang ustadz tadi misalnya. Nah, kalau kemudian hal semacam ini menjamur di tengah-tengah kita, kaum muslimin lebih-lebih lagi di dunia e, pendidikan agama bagaimana hasilnya akan didapat tentunya adalah para murid-murid yang tidak memiliki akhlak yang karimah maka seseorang yang tidak mampu berbuat baik kepada sesama dalam tiga hal tadi berarti menurut Al Hasanul Basri bukan termasuk di antara orang-orang yang memiliki al-akhlakul karimah. Padahal dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu kesempatan yang sangat berharga dalam satu kesempatan yang sangat luar biasa karena ketika itu dihadiri oleh banyak sekali kaum muslimin yang berdatangan dari berbagai macam penjuru dunia. Yaitu pada saat beliau menyampaikan khutbah hajatul wada'nya pada hari Jum'ah bertepatan dengan tanggal 9 bulan Zulhijjah yaitu ketika beliau e, menyampaikan khutbahnya di Arafah. Satu di antara yang beliau nasihatkan adalah inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi balatikum hada Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Ilmi Sesungguhnya darah-darah kalian harta-harta kalian kehormatan-kehormatan kalian haram atas kalian. Maksudnya satu di antara kaum muslimin ya, diharamkan untuk menumpahkan, merusak ataupun melanggar ya, kaum muslimin yang lainnya dalam tiga hal tadi dalam masalah harta, kehormatan dan jiwanya. Kata Rasulullah sebagaimana haramnya hari kalian ini Yaitu hari Arafah ya hari Arafah dan hari Arafah satu di antara hari yang ada di dalam eh, sepuluh awal bulan Zulhijjah termasuk di antara hari-hari yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi adalah pada hari itu hari yang ketika seorang itu memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang banyak diucapkan oleh para nabi dan rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka hari itu kata Rasulullah SAW adalah hari yang haram Hari yang Allah subhanahu wa ta'ala sangat muliakan Hari yang ketika Allah subhanahu wa ta'ala muliakannya maka bagi siapapun yang melanggar pemuliaan Allah Subhanahu wa taala pada hari itu, dia akan mendapatkan balasan yang lebih keras dari Allah Subhanahu wa taala. Fi syahrikum hadza sebagaimana pula haramnya pada bulan kalian ini. Ya bulan itu adalah jelas ya masuk pada bulan Zulhijjah tanggal 9 Zulhijjah. Dan bulan Zulhijjah merupakan satu di antara bulan yang Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai bulan-bulan haram. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat At-Taubah. Kalau tidak salah saya ingat ayat yang ke-36. Inna 'iddatash-shuhuri 'indallahi isna asyara syahran fi kitabillah يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة خرم لا تظلموا أنفسكم فيهن آه، عفوا ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم لا تظلموا أنفسكم فيهن وقتلوا المشركين كافة كما يقتلونكم كافة Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi jumlahnya adalah 12 bulan ya. Jumlahnya adalah 12 bulan. Kapan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi? Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dikatakan Eh, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi itu 50 ribu tahun ya. Sebelum apa? Ya. Eh, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi maka di antara kita tidak ada yang mengetahuinya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan segala sesuatu yang akan ada di muka bumi itu adalah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Di mana bilangan bulan jumlahnya adalah 12. Nah, di antara 12 bulan ini kata Allah minha arbaatun hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan haram. Dan apakah saja bulan-bulan haram maka Imam Bukhari rahimahullah taala dan yang lainnya menyebutkan ya, bisa dilihat di dalam tafsir e, ayat ini maka disebutkan bulan-bulan haram adalah satu bulan yang terpisah dan tiga bulan mutawaliyat ya tiga bulan beriringan yang satunya adalah bulan Rajab dan yang tiga berurutan adalah bulan Dhul Qa'dah Dan bulan Muharram Maka fi syahrikum hadhi, hadha adalah pada bulan Zulhijjah ya, Bulan yang eh, Allah subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam Bilangan-bilangan bulan yang Allah muliakan ya. Yang para tabi'i menyampaikan Ketika seorang melakukan kemaksiatan pada bulan-bulan yang Allah muliakan maka balasannya dari Allah akan lebih keras. Sebagaimana seorang yang melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan-bulan haram tersebut, maka Allah juga akan berikan balasan yang lebih banyak ya berlipat ganda. Fi baladikum hada di negeri kalian ini yaitu di negeri Mekah ya karena Arafah merupakan bagian dari Mekah al-Mukarramah. Dan kita tahu bahasanya bumi yang Allah Subhanahu wa taala muliakan ada dua, ya bukan Indonesia akan tapi Mekah dan Madinah. Ya Mekah dan Madinah yang sering kita dengar dengan istilah uh, eh, haraman ataupun uh, eh, haramain. Ya. Nah, oleh karena itu para akhwat ummahat dan ikhwan sekalian yang saya muliakan rahimakumullah Siapapun di antara kita yang melanggar Tiga hal yang telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri Rahimahullah ta'ala tersebut Berarti dirinya belum mampu Untuk menjadi orang yang Berakhlakul karimah ya, Berakhlakul karimah Baik berkaitan dengan masalah Jiwa Berkaitan dengan masalah harta ataupun berkaitan dengan masalah kehormatan yang e, di antara cara-cara untuk merendahkan, menghinakan, menodai kehormatan orang lain itu adalah yang paling banyak dilakukan dengan cara ghibah ya, dengan cara ghibah. Padahal ghibah ini Allah Subhanahu wa taala umpamakan seseorang itu memakan bangkai Bahkan makan bangkai daging saudaranya sendiri. Wala yaghtab ba'dukum Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Hendaknya salah seorang di antara eh, kalian tidak kemudian saling berghibah, saling menghibai. Sukakah salah seorang di antara kalian makan daging saudaranya sendiri yang telah menjadi bangkai? Maka tentunya karih tumuh. kalian akan e, membencinya, kalian tidak akan menyukainya. Akhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Nah, berbagai macam perkara yang menyakitkan tadi yang muncul dari diri seseorang manakala ditujukan kepada orang-orang yang memiliki hak semakin besar kepada diri kita maka dosanya akan semakin besar pula. Ya. Ketika perkara-perkara yang menyakitkan tadi saya ulang ditujukan kepada orang-orang yang memiliki hak semakin besar kepada kita, maka dosanya pun akan semakin besar. Satu contoh seseorang yang berbuat kejahatan. Kejahatannya bentuk kejahatannya sama. Namun dilakukan kepada orang tuanya dan dilakukan kepada orang lain. Maka dosanya akan jauh lebih besar kalau kejahatan tadi ditujukan kepada orang tuanya. Seseorang yang berbuat kejahatan kepada karib kerabatnya dengan kejahatan yang sama kalau dilakukan kepada orang lain, orang yang lebih jauh hubungannya, maka dosanya akan lebih besar kalau hal itu ditujukan kepada karib kerabatnya. Demikian juga ketika seorang berbuat kejahatan dengan satu kejahatan yang sama. Kalau kemudian ditujukan kepada tetangga dan ditujukan kepada orang yang bukan tetangganya, maka dosanya pun berbeda. Ali imam Bukhari rahimahullah taala, beliau menyampaikan beberapa hadis di dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Satu di antaranya, bahkan juga dalam sahih beliau, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya radhiyallahu alaihi majma'in. Bagaimanakah pendapat Anda tentang zina kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka para sahabat sepakat bahwasanya zina adalah satu perkara yang Allahu wa rasuluhu. Satu perkara yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kemudian para sahabat ditanya lagi Bagaimanakah pendapat anda tentang mencuri Maka para sahabat pun sepakat Haramun Haramahullahu wa rasuluh Maksudnya mencuri adalah perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan Ketahuilah La ayyazniyar rajulu Min ashrati niswatin min ghairi jarihi ashaddu 'ala Allahi min ayazniya imraati jarihi atau kama qala alaihi salatu wassalam Seseorang yang berzina dengan 10 perempuan Yang mereka itu bukan tetangganya maka dosanya masih lebih ringan ya masih lebih ringan ketimbang seorang yang berzina kepada seorang perempuan akan tapi tetangganya dan seorang yang mencuri di sepuluh rumah yang bukan tetangganya itu dosanya masih lebih ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketimbang seseorang mencuri di satu rumah akan tapi milik tetangganya. Nah, ini satu bukti yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa tetangga itu adalah memiliki hak-hak yang sangat banyak kepada tetangga yang lainnya. Ya, seorang tetangga ataupun satu tetangga itu memiliki hak-hak yang banyak kepada tetangga yang lainnya. Di antara mereka ada yang memiliki tiga hak. Di antara mereka ada yang memiliki dua hak. Di antara mereka ada yang memiliki satu hak. Siapakah yang memiliki tiga hak? Yaitu seorang muslim yang masih tetangganya, eh, seorang muslim yang masih kerabatnya dan dekat dengan dirinya. Ya, tinggalnya dekat dengan dirinya, maka dia adalah tetangga yang memiliki tiga hak atas tetangga yang lainnya. Siapa tetangga yang memiliki dua hak? Yaitu tetangga yang dia seorang muslim masih kerabat akan tapi tidak tidak dekat dengan kita, maka dia memiliki dua hak. Dan yang ketiga adalah seseorang yang dekat rumahnya dengan diri kita padahal dia bukan seorang muslim. Ada orang non muslim namun dia adalah orang yang dekat dengan kita maka dia memiliki satu hak ya, memiliki satu hak dari diri kita. Nah karena tetangga-tetangga itu memiliki hak yang sangat besar Dan juga Rasulullah SAW menyampaikan di dalam uh, hadisnya dalam kitab Adabul, Adabul Mufrad La yazalu Jibrilu ausini biljar Senantiasa Jibril itu memberikan wasiat kepada diriku dalam masalah tetangga hatta dhanantu ayyuwarisahu sampai-sampai saya mengira bahwa tetangga itu akan mewarisi tetangganya yang lain. Kenapa? Karena begitu besar hak tetangga atas tetangga yang lainnya. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini adalah satu peringatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya kepada kita ya, agar kita peduli dengan tetangga-tetangga kita. Jangan sampai dakwah yang kita amban, jangan sampai keberagamaan yang kita yakini kebenarannya, akidah yang kita yakini kebenarannya tercoreng gara-gara akhlak kita buruk kepada tetangga kita. Dan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Wallahi la yu'minu Wallahi la yu'minu Wallahi la yu'minu Qalu Man ya Rasulullah Qala man la ya'manu jaruhu bawa'iquhu Demi Allah Tidaklah dikatakan seorang itu sempurna keimanannya Demi Allah Tidak dikatakan seorang itu sempurna keimanannya Demi Allah seorang itu tidak dikatakan sempurna keimanannya Maka para sahabat Radhanallahu alaihi majumain bertanya Siapakah mereka wahai Rasulullah Maka Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menjawab Yaitu seseorang yang mana tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan-kejahatan dirinya. Dari perbuatan jahat yang dia lakukan. Jadi kalau ada tetangga kita yang merasa tidak nyaman, merasa tidak aman karena ulah kita, maka kita dikatakan orang yang tidak memiliki keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diantara dalil yang membuktikan bahwa ketika seseorang itu memiliki hak yang besar, semakin haknya semakin besar kepada kita, maka mereka memiliki hak untuk tidak kita sakiti. Dan ketika kita menyakiti mereka, maka dosanya akan semakin besar pula. Kemudian yang kedua, kata Al Imam Al Hasan Al Basri, di antara bentuk akhlak mulia seorang kepada sesama makhluk adalah badlun nada, ya. Badlun nada. An-nada di tafsirkan adalah huwa al-karamu wal judu. Itu seorang memiliki akhlak yang pemurah, baik hati, lagi dermawan. Dan yang perlu kita tekankan di sini bahwa sifat murah hati, mulia, pemurah ataupun dermawan itu tidak terbatas hanya dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan materi semata. Berkaitan dengan masalah harta semata. Akan tapi berkaitan dengan banyak hal Memang tidak kita sanksikan bahwa pemahaman kita definisi yang akan kita berikan ketika ada orang mengatakan dermawan itu biasanya akan langsung kepada konotasi maliyah yaitu yang berkaitan dengan masalah harta. Namun sekali lagi yang namanya pemurah ataupun murah hati mempunyai sifat yang luhur, berbudi luhur ataupun e, dermawan itu bukan hanya dalam masalah harta. Satu contoh. Mungkin di antara ikhwah sekalian ataupun akhwat sekalian ada yang memiliki kelebihan dalam masalah bidang-bidang tertentu. Misalnya dalam masalah nyomblangi itu ya. Menjadi wasilah perantara mempertemukan satu ikhwan dengan akhwat bisa dilakukannya dengan profesional. Maka cobalah ditekuni dengan satu keyakinan bahwa ini adalah sangat bermanfaat. Ini akan mendatangkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang itu bisa kita refleksikan kepada diri kita sendiri. Betapa bahagianya dahulu ketika saya belum punya pasangan. Kemudian ada yang mencomblangi, memfasilitasi mempertemukan sampai kemudian nikahnya dan kemudian mendapatkan e, berbagai macam kesenangan dengan menikahnya. Alhamdulillah, senang. Nah, tentunya ketika kita senang mendapatkan perlakuan dari saudara kita semacam itu, maka cobalah cobalah kita juga berusaha untuk menyenangkan orang lain dengan apa-apa yang telah kita rasakan sehingga sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi." Hadisnya sahih riwayat Muslim. Seseorang tidak dikatakan beriman dengan sempurna sehingga dirinya merasakan senang ya. apa-apa yang dirasakan senang oleh saudaranya. Ya. Maka ketika setiap kita bisa mempunyai prinsip semacam ini Alhamdulillah Allahu Akbar ini adalah satu perbuatan yang sangat mulia Ini hanya dalam satu contoh Ataupun mungkin di antara antum ada yang punya keahlian dalam masalah uh, properti misalnya Nah gimana nanti kalau gratis saya nggak dapat duit Ya yang namanya murah hati Yang namanya dermawan tidak mesti gratis Memang idealnya Ataupun yang paling utama adalah gratis ada orang konsultasi gratis. Ya, Masya Allah luar, luar biasa. Namun tidak mesti gratis, bisa dengan cara yang lain. Tetap menarik e, misalnya biaya sebagai konsultan itu ya, menarik biaya. Namun coba ditekan biaya tersebut sehingga diminimalisir sehingga orang lain itu akan mendapatkan manfaat masya Allah ini yang sekian besar ini rumah sekian besar ini kalau seandainya saya minta e, gambarnya dari orang e, ataupun saya berkonsultasi kepada bukan orang ini ini akan habis sekian ratus juta misalnya tapi ke, karena kepada si fulan itu alhamdulillah cuman lima juta misalnya atau seorang yang berprofesi sebagai dokter misalnya ya kalau nanti dokter gratis semuanya ya tidak bisa beli obat ataupun beli peralatan Kecuali kalau memang orang yang sudah kaya raya sebelumnya Sebelum jadi dokter Tapi cobalah Ketika buka praktek Keuntungannya diminimalisir Misalnya Anda bisa mengambil untung 50 ribu per pasien Kemudian diminimalisir sehingga cukuplah 10 ribu Kalau kepada orang yang tidak punya Udahlah yang penting cukup untuk ya, Apa namanya Impas saja tidak apa-apa tidak usah untung tidak apa-apa. Allah Akbar kalau bisa seperti itu. Ini satu contoh di antara bentuk murah hati ataupun dermawan yang bisa kita lakukan. Ataupun kita memiliki ilmu yang lain, kita sebarkan ilmu. Ya, kita sebarkan ilmu. Maka ini merupakan di antara bentuk badlun nada, ya. Badlun nada itu sifat pemurah, sifat dermawan yang bisa kita lakukan. Ataupun kita bisa membantu dengan ya misalnya kayak tadi uang, waduh tidak punya. Keahlian juga apa ya? Saya nggak punya keahlian juga. Tapi punya tenaga misalnya. Ada orang yang lagi misalnya bangun apalah gitu. Tetangganya apalagi tetangga dekat kita lagi memiliki waktu yang longgar, sedang tidak mempunyai kegiatan yang penting yang harus sedang kita lakukan, kita membantu dengan tenaga kita. Maka itu pun merupakan bagian dari bentuk pemurah ya, orang yang mempunyai sifat badlun nada. Sehingga suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada salah seorang sahabat, ini hadisnya ada di dalam kitab Riyadhus Salihin. Seseorang sahabat yang ingin berangkat perang Wahai Rasulullah saya itu sebenarnya sangat ingin berperang Tapi saya tidak mempunyai persiapan sama sekali Tidak mempunyai bekal Tidak mempunyai bekal sama sekali Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan Oh ya fulan, Itu kemarin ada sahabat juga yang dia lapor Bahwa dia sebenarnya sudah mempersiapkan Untuk pergi berperang segala sesuatunya Mulai kendaraannya dan segala perlengkapannya termasuk bekal untuk berperang telah dia setiap, e, siapkan. Ya, uangnya juga sudah siap. Akan tapi ternyata dia berhalangan tidak bisa ikut berperang. Coba anda datang ke sana bilang kalau ini yang memerintah Rasulullah SAW. Maka datanglah orang tadi ke e, sahabat yang telah bersabda untuk ikut berperang. Ya. Maka kemudian Sahabat yang sudah bersiap diri tadi perintah kepada istrinya, wahai istriku keluarkan seluruhnya. Apa yang telah kemarin aku siapkan jangan sedikit pun engkau simpan, engkau tahan semuanya, engkau berikan. Ini merupakan bagian di antara bentuk batulun nada yaitu seorang membantu orang lain dengan cara menunjukkan orang lain kepada sesuatu yang akan bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dirinya. Misalnya juga antum didatangi oleh orang Afan eh, Sini lagi butuh Istri saya lagi mau melahirkan Saya tolong deh dipinjemin uangnya Saya cuma punya satu juta Padahal biayanya dua juta Tolong saya pinjemin satu juta Waduh kebetulan sama-sama saya juga lagi misalnya Tidak punya uang Tapi kemarin ada si Fulan tuh cerita ke saya Ya dia sedang dapat untung besar Bahkan nawari saya kalau saya mau pinjam. Tapi saya nggak pinjam. Coba datang ke sana. Maka ini merupakan satu di antara bentuk batul nada. Maka kalau kuli hal yang disebut dengan batul nada kita mengoptimalkan kemampuan yang ada pada diri kita dengan berbagai macam ragamnya untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ya. Dan bahkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Alaihi khairun nasi anfa'uhum linnas. Ya. Sebaik-baik manusia itu adalah seseorang yang mampu memberikan manfaat terbanyak bagi orang lain. Nah, oleh karena itu, dengan setiap kemampuan yang kita miliki, maka kapan saja dan di mana saja ya hendaknya kita e, senantiasa kita berpikir untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain ya memberikan manfaat kepada orang lain sehingga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad Ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bi sayyi'ati al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Dan iringilah perbuatan-perbuatan buruk yang telah Anda lakukan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan-perbuatan yang baik ini akan menjadi penghapus kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya. Dan pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang mulia. Di antara juga bentuk uh, badlun nada, ya, di antara bentuk badlun nada adalah ketika kita diperlakukan secara zalim oleh orang lain ataupun orang lain itu melakukan kesalahan-kesalahan kepada kita maka kita berusaha untuk memaafkan dan apa namanya eh, berlapang dada dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Kenapa? Karena kita pun juga demikian ketika kita berbuat salah kepada orang lain dan kemudian orang lain untuk memaafkan kita, kita pun tentunya akan sangat senang. Maka ketika ada orang lain berbuat salah kepada kita dan kita maafkan, kita perlu eh, berlapang dada, oh ya, tidak apa apa lah, insya Allah tidak apa-apa. Jadi kita berlapang dada, maka mereka pun juga akan senang dengan perlakuan yang kita berikan kepada dirinya. Dan bahkan hal semacam ini Allah Subhanahu wa taala sanjung. Sebagaimana yang tertera di dalam surat Ali Imran ayat ke 134 ya, surat Ali Imran 134. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, u'iddat lil muttaqin." الذين ينفقون في السراء والضراء من الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين dan bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan jannahnya yang mana surga Allah Subhanahu wa taala itu adalah seluas langit dan bumi yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang bertakwa Siapakah orang-orang yang bertakwa? Kata Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang senantiasa berinfak ya, senantiasa berinfak dengan harta yang dia miliki baik dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan longgar. Ya. Oleh karena itu ini peringatan bagi kita semuanya Ya kalau ada kotak infak keliling di depan kita itu ya kita tahan dulu lah jangan apa namanya jangan bablas gitu ya. Kita tahan dulu. Kita apa namanya kita uh, ambil dompet kita, kita keluarkan sesuai dengan kesempatan kita. Yang kata Allah, baik dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang. Ya, kalau dalam keadaan sempit ya sedikit yang kita sampaikan, yang kita keluarkan, yang kita infakkan. Kalau sedang dalam keadaan lapang, ya kita tambah. Jangan Eh, dalam keadaan sedih dan lapang disamakan akan tapi standarnya standar sedih. Ya. standarnya standar lagi sempit. Ya, kalau bisa standarnya standar apa namanya dalam keadaan lapang, alhamdulillah dia rela karena ingin berinfak, rela berpuasa satu hari misalnya. Uangnya sudah saya infakkan kemarin. Tapi jangan kemudian kita pakai standar ketika dalam keadaan sempit. Misalnya ketika sempit kita seribu, kalau pas lapang itu kita bisa dua puluh ribu misalnya gitu. Ya jangan lapang pun ya seribu ya. Mau nggak mau yang keluar gambar pati murah itu yang pakai pedang gitu ya. Kita tingkatkan ketika dalam keadaan lapang. Karena itulah ciri-ciri orang yang beriman. Dan yang kedua adalah wal karim minal ghaid. Orang yang mampu menahan emosi. Orang yang mampu menahan emosi. Dan yang ketiga adalah walafina afina nas, orang-orang yang mudah untuk memberikan maaf kepada kesalahan-kesalahan orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala itu menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, ketiganya tadi oleh Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai orang yang muhsin, ya, orang yang dermawan. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anta'fu aqrabu taqwa. Dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wal ya'fu wal yasfahu. Dan hendaknya engkau uh, dan hendaknya mereka itu memberikan maaf dan hendaknya mereka itu berlapang dada. Ya Ali Imran 237 dan An-Nur 22. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berlapang dada maka Allah Subhanahu wa taala berkewajiban untuk memberikan pahalanya kepada dirinya. Biasanya sampai jam berapa ya? Jam 5 jam 5. Baik insyaallah uh, kita lanjutkan pada kesempatan yang lainnya karena waktu sudah habis. Eh, meskipun ini poin yang kedua Badrul Najat juga insyaallah belum selesai, uh, insyaallah bisa kita lanjutkan seandainya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan waktu kepada kita Bismillahirrahmanirrahim. taala. Wassallallahu wasallam ala wa ala ali wa wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah termasuk ghibah apabila saudara kandung kita meminta pertimbangan mengenai permasalahan antara dia dan suaminya? Sebagai contoh terkadang bercerita tentang kebiasaan buruk suaminya kepada kita. Mohon pencerahannya Ustaz jazakumullah khairan. Amin wa iyyakum. Di sana bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab ghibah beliau membuat pengecualian. Ya di sana ada ghibah yang dikecualikan, artinya ghibah yang diperbolehkan. Akan tapi yang patut untuk kita cermati adalah bahwa perkaranya sangat tipis ya. Perkaranya sangat tipis apakah ini betul-betul muncul karena niatan yang benar ataupun karena semata-mata ingin ya meluapkan rasa emosinya. Seperti seseorang yang meminta ataupun menyampaikan kekurangan-kekurangan ataupun permasalahan-permasalahan rumah tangganya kepada orang lain. Ya, Memang nah, kita perlu ingatkan bahwa masalah rumah tangga itu yang paling bagus itu diselesaikan sendiri. Idealnya masalah rumah tangga yang paling bagus itu adalah diselesaikan sendiri. Itu maksudnya diselesaikan antara suami dan istri itu sendiri. Semaksimal mungkin. Dengan cara-cara masing-masing di antara keduanya mempunyai keinginan yang kuat untuk menyelesaikan masalah, bukan ingin lari dari masalah. Kalau masing-masing dari keduanya sudah mempunyai komitmen untuk menyelesaikan masalah, insyaallah taala dia akan mempunyai sifat mudah memaafkan partnernya. Dia sadari bahasanya tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Kalau kita melihat pada pasangan kita ada kekurangan, kita pun juga ada kekurangan. Jangan kita kemudian e, merasa bahasanya saya pasti benar, enggak. Kita juga banyak kekurangannya. Ya, lebih-lebih lagi adalah ketika dia seorang lelaki. Seorang lelaki itu sangat diminta kelonggarannya, kesabarannya, kelapangan dadanya satu contoh. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau sedang di salah satu e, rumah istrinya saya lupa nama istri yang sedang beliau kunjungi yang memang menjadi giliran beliau tiba-tiba oh kalau nggak salah ibunda Aisyah insya Allah kalau nggak salah ibunda Aisyah radhiyallahu taala Rasulullah sedang berada di rumah ibunda Aisyah nah kemudian ada istri yang lain mengirimkan makanan mengirimkan makanan e, mengutus pembantunya. Tidak istri itu sendiri yang berangkat, akan tapi mengutus pembantunya. Sampai di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sedang berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha maka dengan serta merta ibunda Aisyah apa? menampelnya sehingga makanan tadi jatuh dan tempatnya pecah berantakan. Coba kalau hal ini menimpa kita kira-kira gimana? Kira-kira gimana kita? Mungkin wajah kita memerah, mungkin tangan kita akan kita angkat, bisa kita pakai menampar istri kita. Mungkin, tapi mudah-mudahan insya Allah tidak. Tapi Allah Akbar. Rasulullah SAW memberikan contoh yang sangat indah. Beliau langsung memungut, tidak memerintahkan, "Hei Aisyah, pungut pecahan-pecahan piringnya." Namun beliau sambil memunguti, apa namanya? Eh, pecahan-pecahan piringnya sambil mengatakan kepada pembantunya, ibumu sedang cemburu. Ya, ibumu sedang cemburu. Seorang laki memang harus lebih longgar dadanya. Nah, terkait dengan permasalahan rumah tangga yang disampaikan kepada kita ataupun mungkin kita juga menyampaikan kepada orang lain, ingat kita niatnya dalam rangka mencari solusi. Kalau kita menyampaikan aib orang lain ataupun ada orang lain menyampaikan aib rumah tangganya kepada kita, kalau memang dalam rangka untuk mencari solusi bukan semata-mata pengen apa namanya ya, apa namanya ya ingin menampakkan kekurangan di suami saya demikian. Salahnya lagi kalau disampaikan kepada orang lelaki, wah ini bahaya sekali. Ya, inilah munculnya pil dan will itu semacam itu di kantor yang notabene misalnya laki perempuan Eh, para pegawai itu jadi satu. Pegawai lelaki menyampaikan permasalahan rumah tangganya kepada teman kantornya yang notabene perempuan. Wah ini syaitan. Mungkin awalnya si perempuan teman kerjanya memberikan kayaknya pendapat-pendapat yang bagus. Eh lama-lama gayung bersambut syaitan pun masuk. Akhirnya menjadilah nah, teman kencan. Allah Akbar. Nah ingat kalau memang kita sampaikan kepada orang lain kita ini dalam rangka betul-betul ingin mencari solusi masalah bukan dalam rangka semata-mata ingin menyebar aib karena ini memang sangat halus ucapannya sama wujudnya sama akan tapi niat bisa berbeda nah kalau kemudian apa yang dilakukan oleh orang tadi itu dalam rangka e, mencari solusi maka insyaallah taala tidak termasuk ghibah yang terlarang sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Apa yang sebaiknya kita lakukan jika ada tetangga yang memfitnah sesuatu yang tidak kita lakukan. Rasulullah SAW menyampaikan di dalam Adabul Mufrad ya kitab Adabul Mufrad tentang salah seorang sahabat yang mengadu ya tentang salah seorang sahabat yang mengadu kepada Rasulullah tentang ya tentang apa yang dilakukan oleh tetangganya bahkan oleh karib kerabatnya kepada dirinya dia mengatakan Rasulullah saya itu sudah berbuat baik kepada dirinya Saya sudah mencoba untuk meng, eh, Menyambung silaturahmi Ini bisa dilihat di bab silaturahmi Saya sudah berusaha untuk Memberi hadiah kepada dirinya Namun yang dia lakukan senantiasa apa? Memfitnah saya Menjelek-jelekkan saya dan seterusnya Maka apa yang saya lakukan? Maka ada dua solusi Yang pertama Kamu sabar Kalau kamu memang sabar, kalau kamu memang sabar dan kamu yang betul-betul melakukan sebagaimana apa yang kamu beritakan ini sama saja ataupun hakikatnya sama e, dengan orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain dan sesuatu tadi di dalam perutnya berubah menjadi bara api neraka. Anda memberikan sesuatu yang halal yang baik tapi itu kemudian menjadi bara api neraka bagi orang tersebut. Kenapa? Karena sikapnya sendiri. Nah, karena sikapnya sendiri yang salah. Ataupun yang kedua, boleh dengan cara kalau memang sudah melakukan seperti itu, ya, kemudian anda memang tidak kuat untuk menahannya, maka bisa anda bawa barang-barang ke tengah jalan dan teriak-teriak ngomong, saya telah difitnah saya gini-gini, sehingga orang lain itu akan menghampiri anda sekalian. Nah, silahkan pilih yang mana. Itulah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Bawa anda bawa barang-barang anda ke tengah jalan, kemudian teriak-teriaklah dan ngomonglah setelah difitnah si fulan, setelah difitnah si fulan. Tapi jangan salahkan juga kalau ada orang bilang wah ini orang gila atau gimana. Ya. Silahkan pilih yang mana. Jika ada beberapa orang yang hendak sholat di Indonesia biasanya akan memilih orang yang lebih tua. Ini maksudnya mungkin menjadi imam gitu ya. Padahal dari pakaian saja dia belum syar'i dan kita belum tahu bagaimana kepastian membaca Al-Qur'an serta banyaknya hafalan. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang mengetahui syarat-syarat menjadi imam? Apakah boleh mengajukan diri sendiri menjadi imam? Yang terbaik dalam hal ini ketika Anda sedang berada di daerah yang bukan kekuasaan Anda, maka terimalah apa adanya. Ya, terimalah apa adanya seperti apapun si imam tadi. Ya, seperti apapun si imam tadi selama sholatnya itu masih sah, ya selama sholatnya masih sah. Ya, dengan dia melakukan kemaksiatan, misalnya pakaian tadi belum syar'i, ya, itu kan berkaitan dengan masalah uh, yang tidak secara langsung berhubungan dengan sholatnya. Mungkin hafalannya tidak jelas berapa yang dihafal, namun yang penting kita lihat bacaan al hanya benar. Nah, kalau bacaan al hanya saja salah, wah, perhatiin ini, jangan-jangan sholatnya tidak sah. Masalah akhlaknya buruk bukan jadi alasan bagi kita untuk tidak mau menjadi makmum bagi dirinya. Rasulullah pernah bermakmum kepada orang yang sangat jelek. Bahkan Rasul mengatakan Anda adalah imam yang paling jelek. Dan Rasul ternyata bermakmum di belakangnya. Kenapa? Orang tadi dikatakan orang paling jelek karena kata Rasulullah dia telah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan rasulnya. Nah, jadi perlu kita uh, perhatikan. Dalam masalah-masalah syariat, dalam masalah-masalah hukum kita boleh mengatakan misalnya Allah wa Rasuluh boleh. Tapi dalam masalah yang berkaitan dengan masalah takdir, maka tidak boleh kita kemudian menyamakan antara Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan ketika itu yang disampaikan oleh khotib berkaitan dengan masalah uh, takdir ataupun keimanan yang tidak boleh disamakan antara Allah dan rasulnya. Karena dalam masalah hukum hakikatnya Rasulullah hanya menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka boleh kita katakan Allahu wa rasuluhu. Dan bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam majmu' fatwanya beliau mengatakan seseorang eh, seseorang itu telah dikatakan bid'ah. Ini bisa dilihat juga di kitab Al-I'tisam yang ditulis oleh Asy-Syatibi Seseorang itu dikatakan telah berbuat bid'ah ketika tidak mau bermakmum kepada ahli bid'ah. Ya. Seorang itu dianggap sebagai telah terjerumus menjadi ahli bid'ah ketika tidak mau bermakmum kepada ahli bid'ah. Ya, Allah taala. Kalau kemudian eh, si imam tadi kebetulan masih orang yang apa namanya tinggal dekat dengan Anda ataupun Anda ini menjadi warga ataupun menjadi eh, sama-sama warga dengan dirinya, maka bisa dilakukan diskusi. Bisa dilakukan cara-cara yang indah misalnya, yuk kita ngadakan pelatihan apa namanya misalnya pelatihan baca Quran untuk menjadi imam misalnya gitu. Nanti kan otomatis ketahuan siapa yang pandai, siapa yang pintar, eh, siapa yang kurang pandai. Nah, ketika udah ketahuan yang pandai, mungkin kita bisa ningkat lagi e, membahas masalah syarat-syarat imam itu apa saja misalnya. Nah, ketika sudah diketahui siapa yang pandai, oh ternyata syarat-syarat imam itu seperti itu, ya mudah-mudahan mereka sadar dengan sendirinya, ulah Anda saja yang jadi imam, saya ternyata tidak berhak. Ya, jadi lakukanlah dengan cara-cara yang eh, baik. Dan kemudian mungkin kita masih tergolong lebih muda, kita juga bukan orang asli, misalnya kita langsung katakan, wah ini jelek bacaan Qur'annya. Apalagi uh, eh, hafalannya sedikit, tidak usah jadi imam. Ya, ditolak mentah-mentah lah. Mungkin kita ganti langsung akan di apa dibalik dengan perkataan, "Anda ini berapa sih umurnya? Tahu apa tentang agama?" Malah mungkin bisa di balik seperti itu. Maka lakukanlah dengan cara-cara yang baik. Ala kuli hal pokoknya yang jelas kita sah. Nah, selama kita sah, kata Rasulullah kalau imam itu buruk maka keburukannya untuk dirinya sendiri dan kalau baik maka kita dapat. Kalau buruk kita tetap eh, akan mendapatkan apa yang kita lakukan keburukannya untuk imam sendiri. Kalau imam baik kita pun mendapatkan kebaikannya. Allah taala alam. Bagaimana jika kita memiliki tetangga Nasrani dan tetangga tersebut suka memutar musik lagu-lagu sepuluh eh, lagu-lagu sepuluh apa nih hari agamanya dengan suara yang keras apa sebaiknya kita lakukan. Kalau memang sangat mengganggu maka kita bisa laporkan ke RT dulu. Kita bisa laporkan ke Pak RT dulu. Ya, jadi mungkin jangan secara langsung kecuali kalau orangnya bisa diajak diskusi dengan cara yang sehat, maka nggak mengapa. Tapi kalau sekiranya orang tadi itu adalah orang yang keras, orang yang tidak mau diajak diskusi, laporkan ke ketua RT. Bahasa ini telah mengganggu tetangganya dengan suara-suara uh, yang dia bunyikan maka insya Allah taala uh, bisa dilakukan memilih cara yang tadi. Laporan ke RT, maka RT nanti yang biar bertindak. Pastinya Anda telah mengganggu saudara ataupun mengganggu tetangganya dengan menyetel lagu-lagu yang semacam ini. Allah taala alam. Apabila seorang anak melakukan suatu perbuatan maksiat misalnya berzina Eh, ataupun yang lainnya. Apakah orang tua mereka akan terkena dosanya juga? Syukran. Kalau orang tua tadi telah semaksimal mungkin memberikan nasihat kepada anaknya dengan berbagai macam cara kemudian anak tetap dablek dan melakukan perbuatan maksiat maka insyaallah taala orang tua sudah tidak lagi uh, apa namanya kebagian dosanya. Berbeda kalau anaknya maksiat akan tapi orang tuanya membiarkan, apalagi mendukung. Wah, ini dah parah anaknya tukang mabuk, dah nih nak ini hari ini tak jatah sekian untuk mabuk. Nah, ini jelas kebagian dosanya, bahkan dia double dosanya. Ya, dosa membiarkan orang yang menjadi tanggung jawabnya dan dosa memberikan sesuatu untuk digunakan berbuat kemaksiatan. Akan tapi kalau orang tua sudah semaksimal mungkin memberikan nasihat, Eh, kepada anaknya dan kemudian anaknya tetap dablek maka insya Allah taala orang tua tidak kebagian dosanya. Contohnya siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Eh, Nabi Lot, Nabi Nuh kurang apa lagi memberikan nasihat kepada anaknya, kepada istrinya sekalian. Sampai kemudian hampir tenggelam pun masih diberikan nasihat, "Marilah ikut saya." Namun juga tidak mau, ya. Apa namanya dia tentunya sudah tidak lagi salah. Nabi Lot yang ternyata istrinya adalah penggemar liwat. Namun karena sudah memberikan nasihat yang cukup, maka e, mereka tidak terkena dosanya. Allah taala alam. Jika seorang pernah bernadar dua kali, lalu dia tidak bisa memenuhi nadar e, kedua nadar tersebut, tapi dia hanya bisa menggantinya dengan puasa, bagaimana pelaksanaan puasanya berturut-turut dari nadar yang pertama lalu langsung yang kedua. Ya kalau memang sudah tidak harus ya tidak harus berturut-turut ya tidak harus berturut-turut yang penting eh, nadar itu kan hampir sama dengan sumpah yang dia mengganti puasa sebanyak tiga hari ya tiga hari dan tiga hari dan mengganti ini setahu saya tidak ada mutawaliat, ya harus berturut-turut bagaimana sikap terbaik kita untuk menghadapi orang yang membicarakan keburukan kita dari belakang Loh kok tahu? Kalau memang memungkinkan untuk uh, Anda ngomong secara langsung kepada dia, sampaikan saja secara langsung demikian. Tapi kalau tidak bisa, maka kayak tadi, cobalah berbuat lapang dada. Kalau bisa memaafkan, namun kalau juga tidak bisa memaafkan, ya sudah diam saja. Maka dengan Eh, disebut-sebut keburukan Anda di hadapan orang lain ya orang lain tadi telah melakukan dosa. Namun seandainya memang Anda tahu, maka yang paling baik tentunya adalah mengingatkan. Ini dalam rangka juga apa namanya mengingatkan saudari kita dari melakukan dosa. Apakah benar tertawa mengeraskan hati Ustaz? Apakah membuat orang tertawa mendapat pahala? Jazakumullah khairan. Amin wa yakum. Terlalu banyak tertawa itu memang akan bisa mengeraskan hati. Ya. Bahkan di dalam uh, kitab Radu Salihin juga bab khauf Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahasanya Beliau katakan seandainya kalian itu mengerti apa yang saya tahu, niscaya kalian itu akan sedikit uh, nangisnya, eh, sedikit ketawanya dan banyak menangis. Sehingga para ulama memberikan nasihat kepada kita ketika seorang itu hidupnya diisi dengan berbagai macam gelak tawa, maka akan bisa menjadikan hatinya mati. Kenapa? Tidak kemudian pernah merasa sedih. Dosa yang dia lakukan pun nanti di eh, apa namanya dibikin supaya bisa menjadi bahan ketawaan baik bagi dirinya ataupun orang lain. Dia salah. Namun bagaimana nanti dibuat sedemikian rupa supaya bisa menjadi bahan ketawaan padahal dosa. Ini kan bisa-bisa nanti masuk ke dalam al mujaharoh orang yang senang dengan dosa yang dia lakukan. Nah, apakah kemudian membuat uh, orang tawa itu menjadi berpahala dan tidak ini tergantung. Kalau orang yang dibuat tertawa itu adalah orang yang sedang bersedih, sedang mendapatkan musibah misalnya kemudian kita hibur, kita berikan eh, perkataan-perkataan uh, perkataan -perkataan yang membuat dia itu optimis, berprasangka baik kepada Allah kemudian bisa ketawa, jelas ini berpahala. Namun kalau kemudian kita bikin orang itu ketawa dengan apa namanya cara-cara yang haram dengan kita menipu dan kita apa berbohong, kita menggunakan kata-kata seronoh ya, ini malah mengandung dosa. Allah taala alam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sudah terkadang sulit untuk menampakkan wajah ceria kepada perempuan yang cuat dan tidak ramah. Apa yang harus dilakukan Ustaz? Jazakallahu khairan. Nah, nanti insyaallah masih akan kita bahas pada bab ini ya. Nanti ada bab tolakatul wajhi. Ini belum sampai. Ya, kalau ada waktu insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh Apa hukum memberi sedekah, zakat dan bantuan atas kesulitan kepada orang yang tidak sholat Namun mereka mengaku muslim Mereka adalah kerabat dekat Ataupun tetangga dekat Jazakumullahu haram Amin wa yakin Selama mereka mengaku seorang muslim Dan kita belum melihat adanya pembatal-pembatal keislaman yang dilakukannya Maka kita tetap anggap dia adalah seorang muslim Kita anggap seorang muslim Nah, kalau dia itu memang seorang muslim maka kita sikapi dengan sikap muslim pula. Satu contoh masalah zakat, maka Rasulullah SAW mengatakan Khudu min amwalihim sodakotan eh, ini firman Allah apa? Eh, Tukhudu eh, as sodakotu Tukhudu min aghniyaihim Waturadu ila Zakat ataupun sedekah itu diambil dari orang-orang yang kaya di antara mereka dan dikembalikan ke orang-orang miskin ataupun fakir di antara mereka. Maka tidak salah ya apa yang anda lakukan. Bagaimana cara ataupun usaha kita agar terhindar dari sifat hasad? Jazakumullahu khair. Bahasanya yang pertama kita mengingat sabda Rasulullah SAW bahasanya hasad itu akan melahap kebaikan-kebaikan yang kita miliki sebagaimana eh, api itu akan melahap kayu bakar yang sudah kering. Maka tidak bisa kita bayangkan kayu bakar yang sudah kering kalau sudah dilalap api gimana? nggak bersisa. Itulah ancaman. Kalau kita kemudian memiliki sifat hasad kepada orang lain, ya ada tetangga kita bisa beli mobil, wah kita bikin ulah, nyebar berita ke orang-orang lain, wah oh, ini hasil korupsi misalnya, wah oh, ini ngutoyul misalnya, oh ya macam-macam pokoknya bikinlah. Padahal itu memang betul-betul dari hasil usaha keras dirinya. Ada tetangganya pingin, eh, ada tetangganya punya istri cantik, bikin ulah lagi wah itu bekas PSK itu macam-macam lah pokoknya bikin ulah nah padahal kalau orang itu punya sifat hasadnya pertama tadi kita mengingat sabda Rasulullah yang kedua bahwa seorang yang memelihara sifat hasad itu tidak akan pernah memiliki ketenangan hidup ya orang yang memiliki memelihara sifat hasad tidak akan pernah menikmati hidup hidup itu artinya susah saja kenapa karena yang namanya uh, apa keutamaan Allah Subhanahu wa taala yu'tihi may yasha'u min ibadihi. Allah Subhanahu wa taala mempunyai keutamaan yang sangat-sangat banyak dan Allah akan berikan kepada siapa di antara hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah menginginkan berikan mobil kepada si fulan, beri, tidak ada yang bisa menghalang menghalangi. Allah ingin berikan istri cantik kepada si fulan, Allah beri. Allah ingin berikan rumah megah kepada si fulan, Allah beri. Tidak ada yang bisa menghalang-halanginya. Dan kata lain kalau kita senantiasa mempunyai sifat hasad tidak akan pernah bisa menikmati hidup. Yang ketiga, kalau orang itu memelihara sifat hasad, dirinya sangat dimungkinkan tidak akan bisa berusaha dengan benar. Kenapa? Karena pikirannya sudah terganggu pikirannya ke orang lain terus dia tidak akan bisa konsen ya apa nah di dalam berusaha yang keempat bahasanya sifat hasad yang dia miliki tidak akan menjadikan sebab orang lain itu ataupun menjadikan sebab eh, orang lain itu menderita bahkan kita yang akan menderita ya dan yang lainnya Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Afan mau bertanya bolehkah mencium tangan orang tua kita ketika bertamu bertemu dengan mereka? Sukron. E, eh, hal ini telah dibahas di dalam kitab Al-Adab yang ditulis oleh Syaikh Hub dan juga oleh Syaikh Ibnu Saimin rahimahullah tapi tempatnya saya agak terlupa. Ala kulihat seorang yang mencium tangan orang lain kalau dengan sebab ad-din dengan sebab agama maka diperbolehkan. Akan tapi kalau dengan sebab ad-dunya, keduniaan maka tidak boleh. Contohnya apa? Seorang mencium tangan orang tua karena apa? Karena ingin menghormati orang tuanya dia yang telah berjasa kepada dirinya. Ya. Motivasinya dalam rangka berbuat bir ya, kepada orang tuanya. Maka insya Allah tidak mengapa. Namun kalau karena motivasi dunia, seorang misalnya mencium tangan atasannya supaya nanti jabatannya dinaikkan, gajinya ditingkatkan dan seterusnya maka ini tidak boleh. Karena itu menjadi e, secara enggak langsung ya menghormati orang karena materi Anda mendengar perkataan bahwa jika ada nas, eh, ada hadis sahih seperti riwayat Bukhari Muslim, maka perlu dilihat dulu hadis tersebut jangan langsung mengamalkan karena penamaan hadis sahih itu murni ijtihad manusia semata. Benarkah seperti itu? Jazakumullahu khairan. Ini wallah ta'ala boleh jadi ataupun barangkali perkataan semacam ini muncul dari orang-orang orientalis ataupun orang-orang sekuler ataupun orang-orang yang pikirannya telah terpengaruh dengan pikiran-pikiran mereka. Kita tahu bahasanya hadis itu ijtihad manusia. Tapi tegakkah kita mengatakan Bahasanya manusia yang bergelut di dalam bidang hadis itu sama dengan kita. Ini orang ini hanya ingin mengatakan bahasanya saya saya itu sama dengan mereka kok. Allah berwaliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masa seperti ini. Kata Ibnu Mubarak, salah seorang pakar hadis, seorang yang zuhud, seorang yang warok, seorang mujahid sekaligus, beliau mengatakan, "Laulas sanad laqala man qala." kalau bukan karena sanat yaitu para perawi hadis yang telah diteliti oleh para pakar hadis niscaya orang itu akan bisa mengatakan apa yang dia inginkan kita harus sangat hormati ijtihad mereka dan mungkin orang ini tidak pernah membaca seperti apa kriteria untuk mensahihkan satu hadis yang dimiliki oleh Imam Bukhari dan seperti apakah kriteria untuk mensahkan satu hadis yang dimiliki oleh Imam Muslim. Sehingga dengan mudah dia mengatakan perkataan-perkataan demikian. Ya. Yang apa ini adalah perkataan yang menghinakan para ulama ahlul hadis. Ya kecuali kalau Imam Bukhari memang mempunyai kitab eh, satu kitab yang namanya Al-Adabul Mufrad di sana ada yang sahih ada yang dhaif tapi kalau perkataan e, kalau hadis yang telah disepakati keabsahannya oleh Imam Bukhari dan Muslim maka tidak ada yang dilakukan, Tidak ada yang diragukan. Ya. Hadis dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Imam Muslim dalam kitab sahihnya, maka apalagi kita ini sebagai seorang awam. Ya. Kalau ini kita refleksikan perkataan orang tadi, ya ini kan istihadnya Bukhari Muslim, saya kan punya istihad sendiri. Nah, ini perkataan yang sangat membahayakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apakah kita disunahkan untuk membaca kunut witir Bagaimana bacaan kunut witir itu Kapan dilakukannya Dan apakah juga mengangkat tangan Mengenai uh, kunut witir Allah Ta'ala alam Ini biasanya dilakukan pada bulan Ramadan Ya, ini yang disampaikan oleh para ulama yang juga bisa dilihat di dalam kitab Al-Wajiz yang disampaikan oleh eh, Syamtul Latim bin Badawi hafizahullah taala e, menyebutkan beberapa asar ya menyebutkan beberapa asar Adapun doa witir itu diantaranya adalah Allahumma Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman atait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait Terus ada beberapa asar yang lain dari eh, Ibnu Ibnu Khattab, dari Ibnu Mas'ud e, di antaranya adalah Allahumma qatilil kafirin alladhi uh, saya agak lupa. Ya, apa saya terlupa, nanti bisa dilihat di eh, di buku yang ditulis oleh Ustaz Abu Ihsan eh, panduan Ramadan Insya Allah kalau tidak salah di sana ada. Ya. Di sana Insya Allah ada. Ada beberapa Eh, doa kunut untuk witir dan juga ada beberapa asar. Allahu taala alam. Masalah mengangkat tangan ini dinasihat oleh Syaikh Ibnu Saimin rahimahullah taala, ini tidak ada perintah yang jelas dari Rasulullah SAW makan tapi para ulama salaf mereka mengamalkannya dan di antara mereka juga ada yang tidak mengamalkannya. Oleh karena itu nasihat beliau bagi yang tidak mengangkat tangan hendaknya tidak menegakkan hujah kepada yang mengangkat tangan dan bagi yang e, mengangkat tangan hendaknya tidak menegakkan hujah kepada yang tidak mengangkat tangan. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan bertanya saat disunahkan bagi pembaca Al-Quran untuk bertasbih ketika melewati ayat tasbih Memohon perlindungan ketika melewati ayat adab Memohon rahmat ketika menjumpai ayat yang menerangkan kesayang Allah Subhanahu Wa Taala yang saya tanyakan doa itu bolehkah dibaca dengan bahasa Indonesia atau harus bahasa Arab Dan bagaimana jika bacaan itu dibaca pada waktu sholat Jazakumullah khairan eh, Amin wa yakum Tidak mengapa dibaca di dalam sholat Karena kata Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala pada saat beliau mengikuti sholat sunnah malam Rasulullah SAW bahkan yang memberitakan beliau ini ya, yang memberitakan kepada kita itu adalah beliau yaitu Khutayfa bin Yaman. Dan ketika itu Rasulullah membaca surat Al-Baqarah rampung, surat An-Nisa rampung dan ditambah surat Ali Imran rampung dalam satu malam. Dan beliau katakan bahasanya Rasulullah SAW membacanya pelan-pelan e, Sangat jelas Kata perkatanya dibaca dengan jelas Tidak terburu-buru Dan kemudian beliau menyampaikan Sebagaimana apa yang e, Anti sampaikan ini maka boleh dilakukan di dalam sholat Kemudian tentang apakah boleh kita mengucapkan doa dengan bahasa selain bahasa Arab Wallahu ta'ala alam maka e, dalam sholat Lebih-lebih lagi adalah dalam doa yang ini Itu kita batasi dengan doa-doa yang dengan menggunakan bahasa Arab Berbeda dengan doa-doa yang kita lakukan pada saat sujud Karena memang Rasulullah mengatakan Fa'aksiru bidu'a, berbanyaklah Adapun doa ketika uh, kita membaca Al-Qur'an kemudian mendapatkan rahmat Allah, ya cukuplah dengan bacaan-bacaan yang berasal dari bahasa Arab. Misalnya Allah marhamni dan yang semacamnya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada tetangga non muslim meninggal, apakah kita tetap harus membantu menyiapkan segala keperluan untuk upacara jemaah eh, jenazah tersebut dan apakah kita juga boleh mengucap istirja. Masalah mengucap istirja ini ya mereka paham ataupun tidak dengan innalillahi wa inna ilaihi Ya mungkin kita lebih tepat mengucapkan uh, ungkapan yang bisa mereka ketahui. Ya kami ikut sungkawa Mudah-mudahan yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan dan petunjuk dari Allah. Seperti itu tidak usah mendoakan kebaikan untuk yang meninggal. Yang meninggal jelas meninggal mati dalam keadaan e, eh, non muslim maka tidak usah didoakan dengan kebaikan tidak boleh. Ya kita doakan yang masih hidup mudah-mudahan Allah berikan apa ketabahan, ketakwaan, ketawakalan. Tidak mengapa. Dengan kata lain mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah Islam. Ya. Mempersiapkan kita lihat kalau memang di sana sudah banyak orang-orang non muslim yang juga mempersiapkan mereka apalagi itu untuk pasar jenazahnya lebih baik kita tidak usah ikut membantunya kalau masalah membantu materi kita datang ke rumah memberi materi tidak masalah, tidak masalah, tidak mengapa. Itu yang mungkin malah bisa dilakukan ketimbang kemudian membantu me menyediakan peralatan ataupun sarana untuk eh, apa namanya eh, pengurusan ritual jenazahnya. Ya mending bawa ke rumahnya apa hadiah, oleh-oleh sambil mengucapkan doa kesedihan ya. Itulah yang mungkin bisa dilakukan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan terakhir, mau bertanya Ustaz seseorang yang lupa dalam gerakan solat dan tidak bisa mengingatnya hingga solat telah selesai, apakah dia harus mengulang solatnya? Misal sujudnya tadi sudah dua kali, apa belum ya? dan saat sujud sahwi apa yang dibaca dan berapa kali sujud sahwinya jazakumullahu khairan amin wa yakin kalau memang yang dilupa gerakan tersebut hanya sujud blank sama sekali sudah ataupun belum mending anti menambah satu rakaat tidak kemudian menambah solat. jadi rakaat yang tadi ada sujudnya yang masih diragukan ya sudah dua kali ataupun baru sekali itu dianggap tidak ada rakaat itu dianggap belum dilakukan sehingga anda, eh, anti itu menambah satu kali sebagai pengganti yang eh, rokaat yang dianggap tidak ada tadi. Dan kemudian sujudnya dilakukan setelah salam kalau ada penambahan seperti ini. Ya dalam masalah e, kapan sujud itu dilakukan, sujud sahwi itu dilakukan, maka ada makalah yang lumayan bagus dari Syaikh Ibnu Saimin yang beliau menyimpulkan dari pendapat para ulama yang kata beliau ada dua puluhan pendapat para ulama dalam masalah sujud sahwi. Maka beliau menyimpulkan ada yang dilakukan sesudah salam dan ada yang dilakukan sebelum salam. Masalah detailnya bukan saatnya. Nah, saat bukan telah saatnya. Kemudian yang dibaca, yang dibaca adalah uh, sebagaimana doa-doa sujud yang kita lakukan. Adapun doa yang berbunyi Subhanallah eh, subhanalladzi malayanamu walasu itu adalah tidak sahih. Maka tetap kita baca subhana rabbiyal a'la dan banyaknya dua kali sebagaimana sujud yang kita lakukan dalam setiap rakaatnya. Wallahu taala alam. Demikian yang kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. wasallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.